Jadi setiap hari Senin dan Kamis ada laporan. Memang hari Senin dan Kamis ini hari penting. Ada beberapa kekhususan. Termasuk Senin dan Kamis, wah ini amal-amal kita dilaporkan oleh malaikat petugas kepada Allah SWT. Nah ini merupakan merupakan laporan mingguan. Jadi sambil Senin, sambil Kamis. Dan Sunan Kemesin sendiri bagaimana saya terangkan tadi ada kekhususan termasuk yang diserangkan Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin dan Kamis Allah bukakan pintu surga membagi maghfirah ini khusus ada maghfirah Senin Kemis ini dibagi oleh Allah SWT semua dapat kecuali orang yang musyrik dan orang yang satron musyahin ini ditangguhkan Allah mengatakan jangan diberi biar damai dulu. Kalau sudah akor, sudah damai baru. Ini termasuk tidak, enggak ada pembagian di kan. Nah, maka di antaranya Senin dan Kamis disunatkan buat puasa Senin dan Kamis. Kemudian ada laporan tahunan yaitu pada bulan Syaban. Jadi pada bulan Syaban amal kita dilakukan. Nah, jadi ini bulan penting. Apalagi kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Syaban ada hari yang teristimewa yaitu tanggal 15-nya hingga terkenal malam tanggal 15 Syaban disebut Lailatul Nisfi di Syaban. Harinya ya malam nisfu Sya'ban. Nah ini penting sekali. Nah kebetulan tahun ini dan bulan ini insya Allah malam Sabtu muka ini Nah Sabtu debat ini malam Sya'ban. Nah gerakan langgar-langgar masjid dan rumah dan sebagainya kesempatan kita gunakan. Bagaimana? Ya berdasar hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan ulama-ulama yang ahli. Ada beberapa hadis menjelaskan إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا لغروب الشمس فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه على كذا على كذا حتى يطلع الفجر apabila datang malam nisfu Syaban. Bangunlah kamu. Berdirilah. Artinya sholatlah, ibadatlah, Dan berpuasalah pada harinya. Nah, jadi berdasar hadis ini malamnya kita hidupkan dengan ibadat termasuk sholat. Dan paginya tanggal 15-nya adalah kita melakukan puasa. Kalau bulan ini, tahun ini malam 15 Syaban Sabtu jadi malam Sabtu ini malam Syaban Sabtunya kita adakan puasa kalau orang sudah puasa mau tanggal satu terus lebih baik kalau tidak ya ini kesempatan kenapa karena kata Nabi Muhammad SAW mulai maghrib sampai fajar Allah SWT membukakan pintu istijabah khusus dan Allah membagikan maghrib mulai maghrib sampai fajar dan ada pengumuman, ala min musta'firin fa'afrullah. Adakah orang minta maghfirah? Tentu saya beri. Adakah orang minta rezeki? Tentu saya beri. Adakah orang minta sehat afiat? Tentu beri. Adakah minta begini, minta begini sampai macam. Itu ada pengumuman. Hingga pada suatu tahun, tepat pada malam nisfu Syaban, Nabi Muhammad SAW berkirir di rumah Siti Aisyah. Biasa ya, kirir. Sore ada Tak bisa tidur. Tengah malam atau sesudah tengah malam terbangun Siti Aisyah. Waktu Siti Aisyah terbangun melihat Rasulullah nggak ada di rumah. Wih, bingung Siti Aisyah. Tadi tidur di sini, sekarang malam-malam penanda apakah terganggu musuh atau bagaimana apa ada kemana kemana bingung si Aisyah pakai pakainya keluar mencari Nabi cari malam cari cari cari ber jumpa dengan Nabi, menemukan Nabi di kuburan Baqi mungkin. Ada kuburan Baqi Nabi akan ketahuan mendoa, seorang diri mendoa. Dengar suara orang datang, ditengok Nabi, eh Aisyah, ada apa kamu kesini malam-malam? Dia bilang, ya Rasulullah saya tadi melihat sampai tidak ada di rumah. Saya khawatir, kemana sampai yang? Saya cari. Eh Aisyah tahulah. Pada malam ini, malam Nisfu Syaban, Allah membagi maafilah sebanyak banyak Malah dalam hadis dicontohkan lebih banyak dari bulu kambing desa Bani Kalem. Di sana masih ada desa Bani Kalem kambing yang paling banyak. Nabi sampai mau malam ini <coughs> Allah membagi maafilah lebih banyak daripada bulu kambing-kambing desa Bani Kalem. Jadi Allah membagi mafiro atau kita pakai bahasa royalan. Ya, malam itu ada royal mafiro. Kecuali tiga golongan yang tidak dapat. Musyrik tidak dapat. Lagi dapat tetap musyrik. Orang mutmin yang orang tetap mungkar maksiat tidak dapat. Orang musyahid, orang yang tidak akor, artinya orang satu. Antara Islam dan Islam tidak tidak akor. Itu tidak dapat bagian musahil. Ini tiga dalam bagian. Jadi musyrik, orang musyrik, orang tetap mungkar maksiat, orang yang satu. Ini tetap tidak dapat bahan. Nah, jadi malam itu kita gunakan. Maka itu ulama-ulama yang ahli mengambil kesempatan. Kalau sudah malam nisfu syaban, setelah sholat maghrib berjamaah atau ya di mana dia sholat, lalu sholat fajr maghrib biasa loh, Lalu ulama-ulama mengadakan gerakan acara membaca Yasin tiga kali. Adanya pembacaan Yasin tiga kali dengan doanya ini ikhtiar usaha dari ulama-ulama yang mengambil kesempatan. Nah, dari hadis ini, hadisnya yang tadi sudah terangkan itu, pokok begini hadisnya. Orang kan boleh saja kok. Wah, ini mengambil kesempatan. Kalau baca Yasin itu sendiri berapa fadilahnya? dan berapa keutamanya selain ganjaran. Jadi ini ikhtiar. Jadi kalau banyak lu baca mana dalilnya? Dari hadis apa Quran itu tidak ada. Itu ikhtiar ulama-ulama yang dianggap perbuatan kesempatan ini baik mulai maghrib ada begitu sebagaimana diterangkan oleh hadis Allah kita nah, ini baik sekali kita ikuti nggak apa nah, kita baca ya sih kita bertawassul dengan pembacaan Yasin. Pertama minta pada Allah panjang umurnya. Syafaat, minta selamat dari bala, minta selamat eh, minta kansaris, kinyai, itu. Lalu ada doanya. Jadi caranya, oh, caranya. Kalau sudah sholat maghrib berjamaah, taklim sudah, lalu dipimpin. Kalau dari masjid jadi ya langgar, kalau dari ya sama eh, keluarganya di rumah. Tak punya kawan, tidak punya teman, tidak punya keluarga ya sendiri. Gini, padahal kan sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau di masjid atau di surau hmm. dilanggar atau di rumah ada jamaah sudah pimpin pagi yasin bukan dengan fatihah apa sudah pagi yasin ingin minta kepada Allah agar selamat dari segala bencana bencana sudah setelah pagi yasin dibacakan doanya kalau berjamaah imamnya yang baca atau kiainya dibaca lain mengikuti mengikuti Ya, domirnya dipakai domir mufrad semua dan mau mengikuti. Jadi kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, jamaknya ikut Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikut Allahumma. Ya zalmani ikut ya zalmani, manni wala yumannu alaih wala yumannu alaih nah, begitu selesai nah, baca lagi asin tak pada Allah SWT akan supaya dipanjangkan umurnya dibarokah umurnya dalam taat pada Allah begitu lagi caranya ketika minta pada Allah agar diluaskan rezekinya yang halal untuk sama ibadat, untuk hidup. Pada lagi maksudnya. Ada orang banyak kadang-kadang yang sudah meliti itu, loh di sana itu ada doa begini. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syaqiyan au mahruman au muqattaran alayya firqit hamdallahumma. Ya Allah, kau, engkau ya Allah mencatat saya ini orang yang sial, orang apa, orang yang sempit rezekinya, busuklah ganti. Apa ada busuk dan sebagainya ini? Ini kita kembali kepada Al-Quran sendiri. Di doa itu juga begitu diteruskan. Fa'inna kakulta wa qawlukal haq. Yamhullahu ma yasha'u wa yasbitu wa indahu umul kitab yang allahu ma yang yang busa Allah busa apa yang dikehendaki oleh Allah wasfit dan Allah menetapkan jadi menetapkan dan membusa apa kata Allah SWT Allah berkuasa jadi Allah berkuasa sudah kalau saya gambarkan ya contoh ini dulu semua kalau dicatat oleh Allah SWT ini sudah diatur kadang-kadang begini nanti dirubah tapi sudah ada kata Allah Wah kita semuanya sudah mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj. Waktu Nabi di Musawar mendapat salat berapa? 50. 50. 50. Setelah turun sampai ke Nabi Isa, Isa usulkan juga dikurangi. Oleh Allah tetap eh, ditetapkan apa dikurangi? Dikurangi. 50 ke sampai jadi berapa? 5. Jadi kan diubah namanya. 50 menjadi 5. Malah diseri. Ya Pak di sedikit dulu sedikit gitu ya 50 minta lagi turun ke 5 turun ke 5 ada 5 turun ke 10 turun ke 10 sampai jadi ini. kalau gitu Allah sama maha kuasa jelas mulai begini di rumah gini kan Allah kuasa nah sekarang ada catat ya Allah kalau saya ini sampai catat kalau catat orang sial saidan atau mahruman orang yang apes Aku katalah orang sempit rezekinya, ya Allah pusatlah ganti. Jadi kalau saya orang bahagia, orang banyak rezekinya, orang selamat, orang apa. Ya apa Malah oleh Asy-Syaikh Ibnu Katsir dan kitab tafsirnya, menafsiri ayat tadi ini. Itu sana Umar itu keliling di Ka'bah. Nangis, sana Umar ini berkhutbah. Keliling Ka'bah, sama doa ya Allah baca ini in kunta katabtani indaka ya Allah kalau engkau menulis mencatat saya ini orang sial orang apa gantilah semua itu jadikan orang bahagia lain. Nah, ini doanya Umar bin bin jadi isi doa itu tidak menyangsik apa tidak meragukan dan tidak mengkhawatirkan memang ada dalilnya ada caranya itu ada di dalam doa jadi ya Allah kalau engkau ya Allah mencatat saya ini orang sial apa, orang yang sempit rezekinya orang belakang, busaklah gantikan jadikan saya ini orang bahagia ya, banyak rezekinya wah ini juga penting kadang-kadang ada anak kalau doa begini ini boleh apa enggak nah, kan begitu kasarnya dia apa ada bertentangan tidak minta minta pada Allah jangan Allah sudah sudah menunjukkan yang Allahu mayasa'u yang itu membesar maha yang mahwan ini membesar Maya saw, apa yang kita kehendak oleh Allah. Mayasbeka, Allah menetapkan. Tapi tadi saya contohkan, kalau tadi saya contohkan juga doa yang senang, Umar bin Khattab. Nah, sekarang kita minta, minta begini baik, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak minta barang mustahil. Ya, nah, maka cara-cara tadi dilakukan oleh ulama-ulama dalam membaca yasin dan sebagainya lagi ini ikhtiar dari ulama-ulama ahli amal dan ini cara baik Entah kita baca Quran tawassul bil Quran boleh tawassul bil Quran tawassul lama boleh saja kita habis baca Quran apa ya Allah bin barokatnya yasin dengan barokah fatihah ini ya Allah minta ini boleh saja nggak apa ini ada hadisnya ada dalil sudah setelah selesai itu ada yang bisa memberikan penjelasan kan, sahabat begini, anjuran begini, macam-macam ya soal pengajian lah sampai isya ya isya ya sudah nanti pulang pulang masing-masing ibadat sendiri-sendiri untuk melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW kumu lailaha bangunlah kamu di waktu malam ayo ibadah tiap malam sendiri-sendiri. Nah, agar pahalanya besar, tidur dulu. Anggap jam sembilan tidur, sampai jam 10 kah, atau jam berapa bangun, supaya dapat apa? Tahajud. Nah, sudah satu langkah dulu, tahajud. anggap jam 10, 9 tidur, jam sepuluh bangun. Mana kurang banyak ya, jam 9 tidur, jam sebelas bangun, kurang lagi. Ya. <laughs> jam 12 bangun, ada lagi tambah 2 kali 12 berapa? 11, 12, 12 10, 12, 11, 12 3 jam kurang ya jam 1 bangun kurang lagi ya terserah <laughs> jam 2 bangun Lalu jam berapa saja sudah ada yang ambil jam 4 bangun ya nggak apa-apa jam 4 bangun ada kata nggak ikut bangun ya sudah tidur aja Lalu <laughs> apa? Lalu suruh bangun nggak bangun diberitahu ini hadiah ini fadilah besar ganjar besar nggak mau ya sudah nah, tapi kita dianjuri oleh Nabi ya ini kita anjurkan aku mulailah bangun aku malam untuk sholat. Sholat apa? Terserah, nggak ada sholat yang khusus. Jadi sholat khusus nisfu syaban itu nggak ada. Jadi sholat khusus nisfu syaban itu nggak ada. Katanya ada itu 100 rokaat itu. Ini jawabnya. Ada 100 rokaat, setiap rokaat setelah fatihah membaca lima 50 kali. Ini bagaimana? Itu tidak ada. Ada cerita. Zaman dahulu ada orang ahli ibadat memang. Ahli tirakat istilahnya. Ahli ibadat. Sudah dia saben, saben keliling. Kalau sudah bulan saban giliran ibadatnya di masjidul Aqsa. Itu orang sendiri pribadi, punya amal sendiri, punya punya acara sendiri. Silakan ya, jauhnya. Sekeliling dia suka ke ibadah sana ke masjid sana ke sana ke sana. Kalau sudah bulan Syaban, orang itu sendiri bergelut di Al Masjidul Aqsa. Kalau malam Syaban dia sendiri di sana dia melakukan sholat. Amalnya dia sendiri pribadi 100 rokaat, setiap rokaat setelah Fatihah kul huwallahu 50 kali. Jadi 50 kali 100. 5000. Berapa? <clears throat> Ya, 5000. Dia sendiri ada ya berapa orang ikut, ikut sudah. Sudah itu saja ceritanya. Jadi kalau banyak khusus sholat musyaban dan Malah diterangkan oleh kitab Irsyadul Ibad dan insya ya Allah I'anatul Talibin juga ada beberapa kitab itu dimasukkan bid'atun mazmumah kalau orang katakan ada dikhususkan itu masuk bid'atun mazmumah itu sama dengan golongannya sholat rebu pungkasan akhir rebu itu sama modelnya bid'atun mazmumah tidak ada dasarnya nah Habis malam sama apa? Nabi hanya mengatakan, mulailah bangunlah kamu ibadat malamnya. Dengan apa? sesuka ini Kalau orang sholat isak jamaah itu sudah masuk dia mulai. Ganjarannya. Orang sholat isak jamaah itu sudah masuk ganjaran dia mulai. Hanya separuh. Kalau sampai subuh jamaah mendapat ganjaran qiyamul mulai semalam suntuk sudah ada kejarannya. Nah, tapi kita tingkatkan supaya bisa sholat malam. Apa? Sholat witir. Jalankan witir sudah sokaat. Kalau masih mau lagi masukkan sholat tasbih juga ada toh. Nah, semua tasbih atau sholat mutlak atau apa saja sholat hajat macam-macam Kalau tidak ya sholat witir saja 11 kali, nggak mau sebelas kali ya sembilan kali, nggak mau sembilan ya tujuh nggak mau tujuh ya lima nggak mau lima tiga nggak mau tiga ya tidak hmm. mau satu ya terserah. Mana amal kau, hukum amal hukum. Bagaimana? Ya, ini kesempatan. Sudah. Lalu malam itu kesempatan baik kita ajukan doa. Maka di mana-mana kesempatan ada. Ada hadis begini. Innalillahi fi ayyami dahrikum fahad. Fata'arradu laha. Sesungguhnya di masa-masamu ini kata Nabi. Itu ada hembusan, hembusan rahmat dari Allah. Nafadu hembusan-hembusan ada keistimewaan dari Allah. Ta'arrodulah, jaraklah ke sana. Majulah kamu ke sana, ambil itu kesempatan. Kita nggak tahu. Di mana-mana saat yang baik, gunakan kesempatan. Ta'arrodul jarak, masuklah ke sana, gunakan. Untuk apa? Untuk minta-minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ini ada hadis yang langsung kita berdoa malam itu. Doa apa? Terserah mau minta apa. Ya tadi itu, minta panjang umur, minta banyak rezekinya, minta sehat afiat dan sebagainya, tokonya dilaris, dan minta macam-macam sehat afiat, dapat ilmu dan apa saja minta kemenangan kaum muslimin, perjuangannya dan sebagainya. Wah ini kan penting loh, mendoakan kaum muslimin umat Muhammad lain bagaimana? Asal doa halal yang meridhai Allah Subhanahu wa taala. Minta segala sesuatu enggak apa-apa. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum minta." Malah doa ini penting sekali الدعاء مخ ibadah الدعاء سر ibadah الدعاء silahul mukmin macam-macam ada orang kadang-kadang nggak mau doa macam-macam sudah jangan banyak-banyak doa iya kalau manusia diminta itu marah manusia itu nggak diminta satu kali dua kali tiga kali sudah marah kalau Allah swt tidak dimintai malah marah jadi kita harus minta pada Allah terbanyak minta pada Allah minta apa saja asal halal asal halal dan meridhoi Allah SWT bukan diambil kesempatan wah ini mustajab doa ah, malam mustajabah ini ada umum dari ya Allah minta minta nomornya cocok wah itu bagaimana minta segala anggap yang belum kawin minta jodoh nggak apa-apa ya Allah ya Allah jangan sampai judul saya nggak iya minta yang baik kalau perempuan minta yang soleh yang baik yang kaya yang baik hatinya kalau laki minta yang cantik yang soleh yang takwa yang kaya orang tua yang kaya nggak apa-apa boleh saja minta yang janda muda ya begitu boleh saja minta Udah, apa-apa, apa ada larangan? Tidak ada larangan malah penting nah, <laughs> ini kesempatan lah berdoa. Cuma jangan salah paham, mendoakan semoga si Andu cerai dan si Andu sendiri. Wah itu gak boleh. wah, wah ini dosa ini bagaimana? Orang dia kita cerai nanti diambil sendiri. Nah pokok penuh doa, tidak apa-apa. Memang Islam ini doa semua. Lalu setelah kesempatan kita gunakan, nah inilah Nah sekarang gerakkan masjid-masjid, langkah-langkah dan sebagainya. Paginya dianjuri puasa. Nah, ini puasa di Syaban. Karena puasa ini tergantung terikat ah, dengan waktu, dengan hari, puasanya niat. Nah, itu semua an sunnati yaumin nisfi min Syaban. Jadi dia puasa itu Syaban karena puasa nah, satu hari. Hingga pernah zaman Nabi Muhammad SAW ini hadis sahih oleh Muslim. Ada orang ditanya oleh Nabi, "Hasubta surah hadis syahr, apa kamu puasa tengah bulan ini? Ini Sya'ban." Ya, tidak. Ah, sudah, setelah Ramadan puasa dua hari gantinya. Sampai diperintahkan puasa dua hari gantinya. Kalau ini penting betul puasa syak, nisfu syak, syakban. Nah, ini masalah. Sudah. Sekarang masalah syariah fikir. Kalau sudah masuk tanggal 11, nah tanggal 16 Syaban sampai akhir, kalau orang nggak biasa puasa, sebelumnya tidak puasa, dimakruhkan puasa 16 sampai akhir Syaban. Karena menghadapi Ramadan jangan lemah. Nah, jadi dimakruhkan. Bagi orang yang tidak biasa puasa, atau yang tidak berpuasa sebelum tanggal 16 Syaban puasa tanggal 16 Syaban sampai akhir di dimakruhkan. Malah ada Jabir Hadis juga ada ulama menjelaskan dua hari sebelum Ramadan ini dihukumnya haram. Ada bukan mengatakan tidak semuanya makruh. Yang haram itu yaum syak, hari syak. Hari syak itu sekarang tanggal 30 Syaban. Orang mamang apa ada pengumuman? ini sudah Ramadan, apa masih 30, nah. apa sudah tanggal 1, kok tidak ada kabar, suasana kok padam, seakan tanggal 1, bingung ya. Nah, ini malah ha haram puasa. Jadi haram puasa. Jadi rusak kalau ada hari sana. Ada pun 16 akhirnya ini makhluk. Tapi bagi orang yang biasa, tidak apa-apa. Anggap biasa orang puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Anggap Senin jatuh tanggal 17 Syaban. Tidak apa-apa puasa. ini makruh. Ini orang biasa, biasa puasa. Atau kodok, atau nazar. Anggap orang Ramadan dulu tidak puasa. Lima hari. Belum belum kodok. Sekarang sudah tanggal 16 Syaban. Bagaimana? Kodok wajib. Karena ada Atau orang yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sampai tanggal 16 itu boleh hmm. saja bagi orang yang tidak biasa, di antara hikmahnya dikhawatirkan masuk Ramadan sudah agak payah. Ya lama. Atau seakan-akan dia mulai puasa 16 gabung sama Ramadan. Seakan-akan menambah Ramadan seperti ahli kitab daun Nah ini masalahnya. Jadi hal-hal ini supaya betul-betul diperhatikan, gerakan langkah-langkah masjid dan sebagainya. Insya Allah kesemuanya ini adalah berdasar hadis Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada orang bantah. Wah, kebanyakan hadis Nisfu Syaban ini baif. Jawab, walaupun umpama baif semua. Hadis-hadis baif, kalau dalam fadilah amal jalankan, gunakan. Apalagi ada riwayat banyak riwayat sana, riwayat ini, riwayat ini. Jadi riwayat banyak ini satu pada yang lain memperkuat. Jadi kawi ba'wa ba'wa memperkuat. Wa jadi kuat. Nah ini masalahnya. Jadi kita kembali kepada ilmu hadis. Kalau ada hal goib dalam bab fadila amal, fadila, ya jalankan walaupun walaupun satu kali. Kebetulan sekarang kalau kita katakan hadis-hadis yang ada sangkut paut dengan mitzvah bani goib, dan dikatakan goib adalah banyak riwayatnya banyak jalannya riwayat itu memperkuat satu pada yang ini kita tidak hanya saya ulangi jangan saya salah paham gerakan yasin tiga kali ini bukan dari hadis tapi ikhtiar ulama oh, ikhtiar ulama baik tidak apa lain nah, lah masalahnya jadi jelas apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita bersama di dunia wal Lalu ada beberapa minta Al-Fatihah akan ujian. Ya muka-muka yang diridhai oleh Allah Taala hasil dan Allah Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك ما فيما وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم عاجلا وضرا وعافنا من البطر اللهم عاجلا من ابتلاء وعافنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول اصلها من عدن اشباها من عمل اشكاها من اخلاق ومن وابعد زلزلها من عافية ولها من الدنيا خيرها ومن علمها اللهم ربنا عاجلا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن النار اللهم اقنا الشر والفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اقنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين وشر الكافرين ما شئت شئت منير اللهم انفعنا بما علمتنا وسحنا بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وسحنا بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وسحنا بما ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وما اللهم بارك لنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وخيرا رزقا حلالا طيبا وامرا طويلا مباركا بطاعته الله مع الصحه والسلامه والعافيه والقوه والمتانه والنصر من الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا قدره معصوما وعملنا من مقبولا وسعينا صلى مشكورا وجهادنا جهادا منصورا بمنزل مقصورا اللهم ربنا تقبل منا انك تسمع عليم وتب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه دائما في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Gracias.